كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم ونحن في هذه الليلة الأحد الثاني من شهر ربيع الأول من عام خمسة واربعين واربعمائة وألف استقرار اليوم منبوكا مجلسين إلى موجة الله سبحانه وتعالى dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis yang ketiga dari majelis kita dalam membaca dan memberi penjelasan dari kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Dan malam ini adalah malam Ahad malam yang kedua dari bulan Rabi al-Awwal tahun 1445 Hijriah. وتقدم في مجموع الأحاديث السابقة التحذير من ثلاثة شرور dan telah berlalu kita menyebutkan tiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau memperingatkan umatnya dari tiga kejelekan الأول التحذير من اتباع المتشابه Yang pertama peringatan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari mengikuti perkara-perkara yang samar, yang mutasyabih. الثاني التحذير من التنازع والاختلاف وأسبابهما. Yang kedua peringatan dari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. الثالث التحذير من الخصومات في الدين Yang ketiga, peringatan dari melakukan perdebatan dan pertengkaran di dalam agama ini. والآن نقرأ حديثا ذكره الإمام مسلم في التحذير من الأمر الرابع وهو التشبه بأهل العلم من الأمم قبلنا. Kemudian sekarang ini kita akan menyebutkan hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari perkara yang keempat, yaitu mengikuti atau menyerupai orang-orang yang berilmu dari sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. كثير من الناس يحصرون التشبه في المظاهر أو بعض المعاصي كاللباس في المظاهر كاللباس ونحوه أو بعض المعاصي Banyak dari kalangan kita menyangka bahwa menyerupai satu kaum itu hanya dalam perkara-perkara yang nampak, yang zahir. Seperti dalam hal berpakaian. Atau dalam sebagian perbuatan kemaksiatan. وسننظر أن الإمام مسلما يحذر أهل العلم وطلاب العلم من اتباع السنن اليهود والنصارى Dan kita akan melihat di sini bagaimana Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini untuk memperingatkan kepada para ulama, para ahli ilmu, para penuntut ilmu dari menyerupai dan mengikuti jalannya kaum Yahudi dan Nasara. وأهل العلم في الأمم قبلنا وقعوا في أنواع من المخالفات دلت عليها الآيات والأحاديث Dan orang-orang yang berilmu dari umat-umat sebelum kita, mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka telah menyelisihi apa yang datang dari Allah Tabaraka wa taala. منها واحد الغلو في العلماء وحملة الدين والعلم Yang pertama, sikap mereka yang berlebih-lebihan, sikap gulu di dalam menyikapi para pembawa ilmu. وغلوهم أنواع كثيرة Dan sikap gulu dan berlebih-lebihannya mereka itu banyak jenisnya. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا arbaban min dunillah. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya bahwa mereka telah mengangkat ahli ibadah mereka, orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Wa minha aklu amwalin nasi bil batil was an sabilillah. Dan di antara Kesesatan yang mereka lakukan adalah memakan dan memanfaatkan harta manusia dengan cara yang batil dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta, para ulama, orang-orang terdahulu, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' tahrifuhum lid-din fi alfadhihi aw ma'ani. Kemudian yang keempat dari kesesatan yang mereka lakukan di mana mereka merubah-rubah agama Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik lafaz-lafaznya demikian pula makna-maknanya. Kama qala ta'ala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa mereka telah merubah kalimat-kalimat itu dari makna-maknanya yang benar. Al-khamis kitmanuhumul haqq Yang kelima, kebiasaan mereka menyembunyikan kebenaran. السادس عدم قبولهم الحق إلا من طائفتهم وأهل مذهبهم Yang keenam, kebiasaan mereka untuk tidak menerima sebuah kebenaran kecuali yang datang dari kelompoknya. الثامن أو السابع السابع السابع جحدهم الحق الذي عند غيرهم كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء yang ketujuh dari sikap mereka menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala adalah sikap mereka mengingkari kebenaran dari kebenaran yang ada pada selain mereka Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu enggak ada apa-apanya, yaitu mereka tidak berjalan di atas kebenaran. Mereka tidak memiliki kebenaran sama sekali. Demikian pula kaum Nasara mereka mengatakan bahwa Yahudi itu tidak memiliki kebenaran sama sekali. إلى غير ذلك من أنواع المخالفات التي ذكرها الله عز وجل anil umami qablana min al-yahudi wan nasara dan yang lainnya dari berbagai perkara-perkara yang Yahudi dan Nasara menyelisihi kebenaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. فإذا قرأت القرآن والحديث ووجدت ما ذكره عن أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم فاحذر ذلك. Maka apabila engkau membaca ayat-ayat Al-Quran Karim Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Jalla wa ala dan yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh para ahli ibadah dan para ulama orang-orang sebelum kita maka berhati-hatilah kalian terhadap apa yang mereka lakukan واعلم أنه لا بد أن يوجد في حملة العلم والدين في هذه الأمة من يتشبه بهم Dan ketahuilah bahwa pasti ada dari kalangan umat ini, dari para pembawa ilmu di kalangan umat ini yang akan menyerupai dan mengikuti jalan mereka. <clears throat> الأمر الثامن مما وقعت فيه حمل مما وقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم من التشبه بمن قبلنا Kemudian perkara yang delapan dari apa yang terjatuh sebagian mereka yang menisbatkan kepada ilmu. Orang-orang yang membawa ilmu dari kalangan umat kita yang mereka menyelisih, yang mereka menyerupakan diri mereka dengan apa yang datang dari orang-orang sebelum kita. At-tashabbuh bihim fi takhsis libas muayyan yaitu sikap sebagian dari kalangan umat ini yang menyerupakan diri mereka dengan orang-orang sebelum kita dalam hal berpakaian di mana mereka menggunakan pakaian dengan ciri khas tertentu. فإذا نظرت إلى علماء اليهود والنصارى وغيرها من الملل تجدهم يخصون علماءهم وطلاب العلم فيهم بزي معين حسب مراتبهم apabila engkau perhatikan dari apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasara dan agama-agama yang lainnya engkau akan mendapati bahwa para ulama mereka dan para penuntut ilmu dari kalangan mereka itu mereka memiliki ciri khas tertentu dalam berpakaian dan mereka dengan pakaian mereka itu memiliki tingkatan-tingkatan yang dengannya diketahui bahwa ini tingkatannya demikian, ini tingkatannya demikian apabila dilihat dari jenis pakaian yang mereka kenakan. Qad waqa'at tawaif wa firaq min hadhihi al-ummah fi hadha كما تجده عند طوائف الصوفية وفرق الرافضة والشيعة وغيرهم من الجماعات والفرق dan telah terjatuh dalam menyerupai agama-agama yang lain dalam perkara ini. Seperti yang kalian bisa temukan dari kelompok-kelompok seperti kaum Sufiyah, demikian pula kelompok-kelompok dari kalangan Syiah dan Ar-Rafidah dan jamaah-jamaah yang lainnya mereka melakukan hal-hal yang sama di dalam berpakaian mereka. Amma ahlus sunnah أما أهل السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم فليس لهم لباس يخص علماءهم وطلاب العلم فيهم دون عامة المسلمين Adapun ahlus sunnah wal jamaah dari zaman para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini maka tidak dikenal dari mereka bahwa mereka memiliki pakaian khusus yang dengannya dikenal ciri khas yang dikenakan oleh para ulamanya atau para penuntut ilmunya mereka tidak memiliki pakaian-pakaian khusus tersebut yang membedakan mereka dari yang lainnya al-amru tasi' التأدب معهم والتعظيم لهم بما لم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين. Kemudian perkara yang kesembilan beradab dan bertata krama dengan para ulamanya atau para penuntut ilmu dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in. وهو أنواع كثيرة يطول المجلس بذكرها dan ini banyak sekali jenisnya yang apabila kita menyebutkannya akan panjang majelisnya. الأمر العاشر جعل منزلة لحامل الدين أو العالم في سياسة أمور البلاد فوق منزلة الحاكم ولي الأمر. Yang ke-10 memposisikan para ulama, para pembawa ilmu melebihi posisi mereka seperti para penguasa di dalam mengatur negara dan mengatur pemerintahan. Mereka memposisikan para ulama di atas posisi penguasa, menjadikan posisi dari para ulama itu di atas penguasa mereka. ومعلوم أن أهل العلم هم ورثة الأنبياء وحملة هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه بدليله dan merupakan hal yang telah kita ketahui bersama bahwa para ulama umat ini mereka adalah pewaris para nabi yang menjadi kewajiban mereka adalah menyampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-jihad alaih was-sultan wa al-uqubah wa ilzam an-nas bih العقوبة وإلزام الناس به والعقوبة على المخالفات هذه إلى السلطان الحاكم al-amr. Adapun berjihad demikian pula dalam menerapkan hukuman-hukuman bagi mereka yang menyelisihi perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini, maka ini adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh penguasa, tidak diserahkan kepada ulama. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى dan dalam satu fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah dengan pimpinan Syekh Ibn Baz rahimahullah taala di fatwa في فتوى radd ala ba'd على بعض wal firaq ada fatwa yang disebutkan secara panjang lebar dalam membantah sebagian dari tarekat-tarekat dan firqah-firqah annahu laysa 'ind ahli sunnati wa ahli al-islam قساوسة wala ruhban ولا يعاملون معاملة كهنوت أهل الكنائس bahwasanya di kalangan kaum muslimin mereka tidak memiliki seseorang yang diangkat diangkat sebagai pendeta yang diangkat sebagai ulama mereka lalu kemudian mereka disikapi seperti disikapinya para pendeta yang ada di gereja-gereja yaitu dikultuskan في مسألة اللباس أنبه والزي في مسألة اللباس والزي أنبه تنبيها dalam permasalahan berpakaian demikian pula dalam hal gaya yang dilakukan oleh kaum muslimin di sini aku hendak memberikan sebuah peringatan السنة في ذلك أن يلبس السني والمسلم لباس قومه وبلده ما لم يكن منهيا عنه في الشرع أو يحتوي على مخالفة شرعية bahwa yang sunnah bagi seorang ahlu sunnah adalah dia memakai pakaian seperti yang dikenakan oleh pakaian yang ada di tengah-tengah kaumnya secara umum selama tidak mengandung perkara yang diharamkan dan tidak mengandung hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. والآن نقرأ الإسناد أو الحديث بأسانيده Dan sekarang kita memulai membaca sanad dan hadis dengan sanad-sanadnya. Qala al-Imam Muslim haddatsani Suwaid bin Sa'id. واصل طيب قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepadaku Suwaid bin Abd Suwaid bin Sa'id. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hafs bin Maisarah. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata Wa Suwaid bin Sa'id alladhi rawa anhu Muslim hadha al-hadith رحمه الله تعالى هو الحدثان مختلف فيه Perawi yang Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan darinya, yaitu Suwaid bin Sa'id Al-Hadathani, beliau adalah perawi yang diperselisihkan oleh para ulama. ولكن تلميذه الإمام مسلم انتقى من أحاديثه ما وافقه عليه الثقات كما سيأتي. Akan tetapi Al-Imam Muslim rahimahullahu taala beliau telah menyaring hadis-hadis yang dimiliki oleh Suwaid bin Sa'id sehingga beliau tidak meriwayatkan kecuali hadis-hadis yang sejalan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang terpercaya sebagaimana akan disebutkan. Wa inna ma bada'a bihi huna li'ulu isnadih Namun Al-Imam Muslim rahimahullah taala memulai dengan menyebutkan sanad ini karena sanad yang terdapat dalam hadis ini termasuk sanad ali, yakni terlalu tinggi. Jarak antara Imam Muslim dengan Nabi itu perawinya lebih sedikit. فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق خمسة. Antara beliau Imam Muslim dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ini itu hanya ada lima perawi. ومن روايته عن الثقات المتفق على ثقتهم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو أكثر. Sementara apabila Imam Muslim meriwayatkan dari selain perawi yang disebutkan ini dari perawi yang terpercaya, maka beliau akan menyebutkan sanad sampai kepada enam atau tujuh perawi antara beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لهذا قال إبراهيم ابن أبي طالب قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح فقال ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة هذه النسخة التي يروي بها عدد من الأحاديث نعم. قال كما itu, إبراهيم بن أبو طالب bertanya kepada Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala Bagaimana engkau membolehkan meriwayatkan hadis dari Suwaid bin Sa'id ini? Maka diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullah, apabila aku tidak meriwayatkan darinya, dari mana aku akan mendapatkan rantai perawi melalui jalur Hafiz bin Maisar, yaitu yang sanatnya lebih tinggi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم أي طريقتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهذا يدل على شدة المتابعة لهم حتى لو دخلوا جحر الضب الحيوان المعروف وجحره ضيق مظلم أي بيته الذي يختبئ فيه حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى قال فمن dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti jalan dan metode orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dari kalangan umat ini yang mereka benar-benar mengikuti langkah orang-orang sebelum mereka. Apa saja yang mereka lakukan, maka dia pun mengikutinya. Sehingga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan mengikutinya sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hingga apabila mereka memasuki lubang biawak dan lubang biawak itu adalah lubang yang sangat kecil abab eh, nabi kali meskipun eh, penyebutan biawak yang ada di yang dikenal di negeri kita itu kurang pas untuk disebut bab. Yani nahnu عندنا نقول الضب والحيوان الموجود عندنا لكن في الحقيقة يخالف ما يخالف الضب المعروف أيوة في صحراء في صحراء العرب لا ميز الضب عندنا كبير ويأكل شيء مخالف ما عليه الضب أيوة. اشرحه لكن في اللغة الأندونيسية نحن نقول ضب بيوه آه الورل لا الورل كذا قوم يسمونه ضرب نقول بيور إيه، نقول بيور ليس الورل هذا لا ايوه لذلك اقول لما هذا حيوان اخر ما اكتب في جوجل الضب وانظر صورته هذا احسن طريق لا لا السؤال ما هو اللغة الإندونيسية نحن ماذا نقول في الضبط Nah, makanya nak terangkan. Makanya nak terangkan. Barakallah fit iya. eh, Ya. Jadi uh, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa gitu. Jadi abob gitu. Bob itu kalau orang sebut biawak tapi sebenarnya berbeda. Ya, bob itu ukurannya lebih kecil. Secara umum dia lebih kecil. Di bagian belakangnya itu kayak gergaji gitu. Ya, itu yang disebut abob. Tapi inti dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa kalaupun mereka itu masuk ke dalam lubang yang sempit sekalipun kalian akan mengikutinya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan orang-orang sebelum kita adalah Yahudi dan Nasara? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Fahada yujibu hadara العلماء وطلاب العلم أن يتشبهوا بعلماء وطلاب علم أهل الكتاب maka hadis ini mengharuskan sikap kehati-hatian para ulama dan para penuntut ilmu jangan sampai mereka menyerupai ulama dan penuntut ilmu dari orang-orang sebelum mereka wa hadzal khabar من النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر dan berita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi sebagaimana yang beliau beritakan فتشبه بعض حملة العلم من هذه الأمة بما فعله علماء اليهود والنصارى وذكرنا منها عشر صفات sehingga ada sebagian para ulama dari kalangan umat ini para pembawa ilmu, mereka telah menyerupai ulama orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ada 10 poin yang telah kita sebutkan dari jenis-jenis sikap dari kalangan umat ini mengikuti cara orang-orang sebelum kita. Walakin alhamdulillah anna lan yahdus min jami'il ummah. Akan tetapi alhamdulillah hal yang seperti ini tidak akan menimpa seluruh umat. Kama dallat ala dhalik ahadithuhu sahiha bi baqa'i ta'ifatin ala al-haq mansurah la yadurruha man khalafaha wala man khadalaha ila qiyamis sa'ah الساعة جعلني wa وإياكم minhum. sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa akan ada sekelompok dari kalangan umat ini yang mereka senantiasa berjalan di atas kebenaran yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang enggan untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka hingga mendekati tegaknya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk di antara mereka yang berjalan di atas kebenaran itu. Amin. Amin. Alhamdulillah. فهذا الحديث أصل عظيم ينبغي أن لا ينسى Maka hadis ini merupakan prinsip yang agung yang sangat penting yang tidak sepantasnya seseorang melupakannya. وقد رواه أيضا البخاري dan Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan tegak hari kiamat hingga ada dari kalangan umatku ini yang mengikuti langkah orang-orang sebelum mereka. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Faqila ya Rasulullah, ka Faris wa Rum, faqal wa man an-nasu illa ulaik. Lalu kemudian beliau ditanya, apa yang dimaksud adalah Persia dan Romawi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? فشمل الحديثان الثلاث الأمم الكبرى في زمانه صلى الله عليه وسلم Maka kedua hadis ini di dalamnya telah mencakup tiga umat yang besar yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. اليهود والنصارى والمجوس الذين كانوا في فارس Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasara, dan yang ketiga adalah Majusi yang mereka dahulu hidup di Persia. وقد انتقلت من هذه الأمم الثلاث إلى هذه الأمة أشياء كثيرة لا تحصى في العقيدة والعبادة والأخلاق. Dan telah berpindah kebiasaan dari umat-umat sebelum kita dari Yahudi, Nasara dan Majusi itu dialihkan kepada kaum muslimin sehingga banyak dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sikap menyerupai cara-cara mereka baik dalam perkara akidah demikian pula dalam urusan ibadah dan akhlak والذي يهمنا هنا ما يتعلق بالعلم وأهله ومعاملة أهله عند الأمم الثلاث ومن تشبه بهم من هذه الأمة Dan yang terpenting yang hendak kita terangkan di sini adalah yang kaitannya dengan bentuk penyerupaan. Sebagian dari umat ini mengikuti langkah orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi, Nasara dan Majusi dalam hal ilmu, dalam hal mengikuti para ulama dan dalam hal bermuamalah dengan para pembawa ilmu tersebut. Maka ثم قال مسلم وحدثنا عدة من أصحابنا أي عدد من شيوخه ولم يسمهم لأمر ليس الآن waqtu. وقت ذكره yani. Ya. Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami iddatun min ashabina yaitu beberapa dari guru-guru kami dan di sini Al-Imam Muslim rahimahullah taala tidak menyebutkan siapa nama guru-guru beliau yang bukan saat ini uh, ada kesempatan untuk kita menjelaskan tentang perkara ini. فمن هؤلاء الذين رووا هذا الحديث عن سعيد بن أبي مريم شيخه الإمام البخاري في صحيحه dan termasuk di antara mereka yang Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Sa'id Abi Maryam adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah guru Al-Imam Muslim rahimahullah. وكذلك ممن رواه شيخ لهم شيخه يحيى محمد بن يحيى الذهلي dan termasuk pula di antara guru Al-Imam Muslim yang beliau meriwayatkan hadis darinya adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kama sayati fil isnad alladhi ba'dahu min tasrih tilmidhihi rawi sahihih birriwayah an Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sebagaimana yang nanti akan disebutkan dari perawi yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tersebut disebutkan dengan jelas tentang nama gurunya tersebut. Lakin li qissatin masyhurah وقعت بين الإمامين الذهلي والبخاري مسلم قال حدثني عدة حدثنا عدة. Akan tetapi disebabkan karena adanya kisah, adanya peristiwa yang masyhur yang menjadi sebab perselisihan antara dua imam ini, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Zuhli, sehingga Imam Muslim tidak menyebutkan nama mereka dengan jelas dan beliau hanya mengatakan telah memberitakan kepada kami beberapa dari guru-guru kami. قال عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه di mana Al-Imam Muslim rahimahullah taala memberitakan dari sebagian guru-gurunya dari Sa'id bin Abi Maryam kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abu Ghassan yaitu Muhammad bin Mutarrif dari Zaid bin Aslam dengan sanad yang semisalnya. Ba'dul ahadith yaqul nahwahu wa ba'daha yaqul Dalam sebahagian riwayat Al-Imam Muslim apabila menyebutkan sanad beliau mengatakan nahwahu. Nahwahu artinya yang mirip. Adapun mithlahu yang semisalnya persis. Syarah al والفرق شوي شوي والفرق بينهما أن نحوه هو ما اتفق في المعنى واختلفت بعض ألفاظه وأما مثله فهو بلفظه ومعناه Adapun kata nahwahu yaitu yang maknanya sama walaupun ada perbedaan lafaz. Adapun mithlahu maka yang dimaksud bahwa Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang persis seperti riwayat sebelumnya. Qala Abu Ishaq إبراهيم بن محمد أي بن سفيان وهذا راوي صحيح مسلم لما وجد شيخه مسلما يقول عدة هو صرح بروايته هو ابن سفيان عن شيخ مسلم لأنه اشترك مع شيخه في بعضهم وقال أبو إسحاق إبراهيم بن, بن محمد يعني ابن سفيان حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد قال حدثنا أبو غسان المتقدم قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه Berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. Dan beliau ini adalah perawi yang meriwayatkan sahih Imam Muslim. Meskipun beliau adalah murid dari Imam Muslim, namun dalam sebagian riwayat beliau setara dengan Imam Muslim dalam meriwayatkan. Nah termasuk dalam riwayat ini Ibrahim bin Muhammad mengatakan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yahya yaitu Az-Zuhri. Jadi beliau menyebutkan siapa yang dimaksud oleh Imam Muslim dari sebagian guru-guru beliau. Di antaranya adalah Muhammad bin Yahya yang disebutkan dalam sanad ini. Kata beliau telah memberitakan kepada kami untuk Abi Maryam Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Ghassan, kata beliau telah memberitakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Atha' bin Lalu beliau menyebutkan hadis yang semisalnya. Al-maradu wa syarrul khamis yuhadziru al-imam muslim minhu talabat al-ilm wal-ulama al والعلماء wa tanattu' Kemudian penyakit yang kelima yang Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala memperingatkan kepada para ulama, kepada para penuntut ilmu Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam penyakit tersebut adalah sikap hulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang membawa ilmu tersebut. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد يعني يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثة Berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hafs bin Ghiyas dan Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Khattan. Dari Ibn Jurayj, dari Sulaiman bin Atir, dari Talq bin Habib. Dari Al-Ahnaf bin Qais. Dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah binasa orang-orang yang mutanatti Beliau menyebutkannya hingga tiga kali. Telah binasa orang-orang yang memaksa-maksakan dirinya yang berlebihan. هذا فيه السبب الثاني من أسباب الهلاك التي مرت معنا في كتاب العلم فما هو السبب الأول Ini di dalam hadis ini disebutkan sebab yang kedua dari sebab-sebab penyimpangan yang terjatuh ke dalamnya sebagian ulama dan para penuntut ilmu dari sebab-sebab yang telah kita sebutkan. Maka beliau bertanya kepada antum, siapa yang masih mengingat sebab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim? Ah. Sebab al-awwal ma'ana ams. Baik, tadi lama ada alfa. La, ada ada ada. Jom. يوم الصباح كما السبب الأول وأمس إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ما أحد أجاب فضل أجب أنت عنه والحديث إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب Jadi kata beliau bahwa sebab yang pertama yang disebutkan yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena perselisihan mereka di dalam memahami Alkitab. والآن يذكر سببا ثاني للهلاك حتى نجتنبه dan sekarang ini beliau menyebutkan sebab yang kedua dari sebab kebinasaan agar kemudian kita menjauhinya. ala wa huwa tanattu' yaitu bersikap tanattu' wa qad ta'addadat ibaratul ulama fi tafsir at tanattu' dan ada bermacam-macam ungkapan dan penjelasan para ulama di dalam menerangkan makna at-tanattu' qala ibn al-qayyim fi as-sawa'iq al-mursalah ay al-mutaammiqun fil bahth wal istiqsa' disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah bahwa yang dimaksud dengan al-mutanaffi'un adalah mereka yang terlalu mendalam dan berlebihan di dalam membahas dan mencari sesuatu. وقال في مدارج السالكين هم المتعمقون المتشددون dan disebutkan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin yang dimaksud dengan orang-orang yang tanattu adalah orang yang berlebih-lebihan, orang yang me, me, menyulit-nyulitkan dirinya, yang tasyadud. Fayajma'u al-ghulum fil aqwal wa fil af'al. Maka tanattu tersebut mengumpulkan antara sikap berlebih-lebihan baik dalam ucapan demikian pula dalam perbuatan. Wa min ma rawahu ashabus sunan 'an al-Fadl ibn al-Abbas aw 'an ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتقاط حصى للجمار ثم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك man kana qablakum al-ghuluw fid Termasuk dalam hal ini apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk mengambil kerikil-kerikil, beberapa kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamarah maka kerikil-kerikil itu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengatakan, maka yang seperti inilah yang kalian gunakan untuk melantar jamarah. Dan hendaknya kalian menjauhi sikap gulu berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu mereka di dalam agama ini. Al-gulu fil madhi atau al-qadhi atau al-hubbi atau al-bughd. Sikap al-ghulu berlebihan itu bisa terjadi dalam hal memberi pujian atau dalam hal mencerca atau dalam hal cinta demikian pula dalam hal benci. كيف يكون التنطع عند حملة العلم من العلماء وطلاب العلم والمشايخ؟ Bagaimana mungkin bisa terjadi sikap berlebihan tersebut di kalangan para ulama dan di kalangan para masyayikh. Wahid yakunu bitahrim ma lam yuharrimhu Allah wa rasuluhu tashdidan 'ala nas Yang pertama yaitu dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk menyulit-nyulitkan manusia sehingga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena mengikuti ulama atau masyayikh tersebut. Dua, tani al-bahthu fi masail lam yabhath fiha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqaidi wal akhbar al-ghaibiyah. Kemudian yang kedua adalah membahas sesuatu yang sama sekali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf mereka tidak membahasnya dan mereka tidak mencarinya seperti berlebihan dalam membahas dalam perkara akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita gaib. Kata naftu'i ulama'il kalam من المعتزلة والأشاعرة والماترودية في بحوثهم في أسماء الله وصفاتهم على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه seperti sikap berlebihannya ulama dari ahlul kalam seperti kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, demikian pula Maturidiyah dan yang semisal mereka yang mana mereka membahas perkara-perkara yang sama sekali tidak pernah dibahas Di dalam kitab Allah, di dalam sunnah. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith al qawlu fi ad-din bil-ra'yi al-kitab was-sunnah wa الكتاب al وتوليد al المحدثة yang ketiga berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sekedar pendapat pendapat pandangan yang kosong dari dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian memunculkan berbagai macam permasalahan-permasalahan dibangun di atas perkara ini wa man kutub al mutaakhirin min al fuqaha fuqaha al madhahib وجد عندهم أنواعا من هذه التنطعات والتكلفات في المسائل والعبادات وشروطها بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه wasallam ولا أصحابه barang siapa yang melihat kepada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang belakangan ini seperti para ahli fikih yang menjelaskan tentang madhab-madhab maka engkau akan mendapati mereka menyebutkan perkara-perkara hal-hal yang tidak disebutkan dan tidak sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-amru ar-rabi' at-tanattu' wal-ghulu wat-takalluf fi anwa'in min al-ibadat min أذكار aw salawat aw ghairi dhalik mimma lam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang keempat adalah sikap berlebihan dan sikap memberat-beratkan diri dalam perkara-perkara ibadah yang sama sekali tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti menambah-nambah zikir-zikir Demikian pula salawat-salawat yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Dan telah disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an. Kata beliau, setiap perkara ibadah yang para sahabat mereka tidak beribadah dengan cara tersebut, maka jangan kalian beribadah dengannya. Al-amrul khamis الترطع والتكلف في استخدام العبارات وتكلف الفصاحة وتشدق في الكلام ظنا أن هذا من إعظام العلم ومن إظهار فصاحة العالم Kemudian yang kelima adalah berlebihan dan memaksa masakan diri untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang fasih dan dia memaksakan diri di dalam mengucapkan kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa ungkapan-ungkapan yang berlebihan dengan alasan untuk mengagungkan ilmu dan untuk menampakkan kefasihan di dalam berbicara dan di dalam mengungkapkan sesuatu. وعبارات الصحابة ومعانيهم كانت واضحة سهلة. Ungkapan-ungkapan para sahabat dan para ulama salaf serta makna-makna yang terkandung dalam ucapan mereka itu sangat jelas dan mudah, ringan. قال ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 405 berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salihin pada jilid yang ketiga pada halaman 405 في أثناء رده على طوائف من المتكلمين والأصوليين والصوفية والأهل الرأي di sela-sela bantahan beliau kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan mutakallimin, ahlul kalam, demikian pula dari kalangan usuliyin dan demikian pula dari kalangan ahlul tawaif, kelompok-kelompok sufiyah ahlul ra'i dan ahlul ra'i yaitu mereka orang-orang yang selalu mendahulukan pendapat dan pandangannya daripada dalil. Qal فلا تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد التعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا di mana beliau menyebutkan yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa engkau tidak akan mendapati فلا تجد هذا التكلف الشديد engkau tidak akan mendapati di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf sikap atau ucapan-ucapan ungkapan-ungkapan yang terlalu dipaksakan والتعقيد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عن الصحابة عن الصحابة أصلا dan engkau tidak mendapati dari kalangan para sahabat menyebutkan lafaz-lafaz yang sulit yang seseorang memaksakan diri di dalam menyampaikan satu lafaz dan makna itu tidak kalian dapatkan dari kalangan para sahabat. Fal matlub taysir al-ilm wa tafsir wa tashilahu lin-nas fil alfaz wal ma'ani. Yang dituntut bagi seseorang adalah memudahkan ilmu dan memberi kemudahan kepada manusia di dalam menjelaskan ilmu baik secara lafaz demikian pula makna-maknanya. بعض الفقهاء صرح ومنهم معاصرون بأن تعقيد الألفاظ في متون العلم أمر مقصود حتى لا يستغني الطالب عن الشيخ ويعرف الدين مباشرة هذا sebagian para ahli fikih Dan di antara mereka ada orang-orang yang hidup di masa kita sekarang ini. Di mana mereka menyebutkan dengan jelas dari ungkapan mereka bahwa menyebutkan lafaz-lafaz yang sulit di dalam ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu itu termasuk di antara perkara yang menjadi inti di dalam menuntut ilmu dengan alasan agar kemudian seorang penuntut ilmu itu dia akan selalu butuh kepada gurunya dan dia tidak meninggalkan gurunya tersebut. فيتعمدون تعقيد العلم وتعسيره على الناس لتستمر سيطرتهم على طلاب العلم وعلى عامة المسلمين فلا يؤخذ الدين إلا من جهتهم لا يؤخذ مباشرة من الكتاب والسنة Sehingga mereka dengan sengaja mempersulit, membuat atau menyebutkan ungkapan-ungkapan dan lafaz-lafaz yang sulit dan berat itu yang menyulitkan seseorang untuk memahaminya agar kemudian mereka tetap memiliki kemampuan untuk mengatur murid-muridnya tersebut dan mengarahkan mereka sehingga murid-murid itu mereka tidak bisa langsung mengambil ilmu dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ilmu itu harus diambil melalui jalurnya mereka. Tamaman kama yujad fil Yahudi wal Nasara min baqa'il haja lirruhban wal ahbar fala tariqa lid-din illa min tariqihim. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara dalam menyikapi para ulamanya, dalam menyikapi para pendetanya, di mana mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan para penganut agama mereka itu tidak mampu untuk mengambil agama tersebut kecuali melalui jalur mereka ini. فيكون هذا النوع الحادي عشر مما يقع فيه حملة العلم من مشابهة الأمم. Maka ini termasuk di antara jenis yang ke-11 dari para pembawa ilmu yang mereka terjatuh ke dalam sikap menyerupai umat-umat sebelum mereka. Wa qawluhu qalaha thalathan ay li ta'zimil amr kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadith Abi Bakar fi shahadati az-zur ala wa shahadati az-zur fama zala yukarriruha. Dan penyebutan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan binasa orang-orang yang berlebihan, beliau menyebutkan Sabda beliau mengulanginya sampai tiga kali adalah untuk menerangkan tentang besarnya perkara ini. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan pada saat beliau mengingatkan umatnya dari bahayanya persaksian palsu atau ucapan palsu dalam sabda beliau ala wa syahadat zur ketahuilah hati-hatilah kalian dari persaksian palsu di mana Nabi terus mengulang-ulangi sabdanya tersebut. وتقدم معكم في كتاب العلم من صحيح البخاري باب من أعاد الكلام ثلاثا ليفهم عنه وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه dan telah berlalu pula pembahasan ini dalam kitab al ilmi dari sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan bab diulangnya ilmu itu hingga tiga kali agar kemudian ilmu tersebut difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyampaikan sesuatu beliau mengulanginya hingga tiga kali. Di kitab Al-Kabair Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab باب التشدق وتكلف الفصاحة فجعل ذلك من الكبائر dan di dalam kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau menyebutkan satu bab yaitu bab terlalu memaksa-maksakan di dalam mengungkapkan sebuah lafaz atau ucapan-ucapan agar kemudian terlihat fasih di mana beliau menganggap ini termasuk di antara dosa besar. التشدق مأخوذ من الشدق وهو جانب الفم لكل إنسان شدقان هذا شدق وهذا فهو يفتح شدقه تفاصحا jadi lafaz at-tashadduq lafaz at-tashadduq itu berasal dari kata asyidq. Asyidq itu apa yang terdapat di sisi dari mulut kita. Jadi setiap orang memiliki dua syidq. Dia memiliki dua syidq. Maka disebut at terhadap orang yang memaksa-maksakan diri di dalam memfasihkan ucapannya sehingga dia dianggap sebagai orang yang yang orator yang pandai apa, menyampaikan dengan retorika yang terbaik disebut dengan sebutan tasyadduq karena ketika dia berbicara dia membuka mulutnya ya sehingga e, terlihat gitu sehingga dari dari sisi ini dia disebut tasyadduq. Zakara ahadits minha an ibni Amr radhiyallahu anhu marfu'a inna Allah yubghidu البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة رواه الترمذي وصححه الألباني نعم di mana yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Kabair نعم. هذا باب التشدق والتكلف الفصح عن ابن عمرو هذا عن ابن عمرو ايوه إن Allah yubghidu. Lalu beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memfasih-fasihkan bahasanya الذي الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة إظهارا للفصاحة والبلاغة Jadi intinya yaitu orang yang dia memaksakan diri untuk me, apa memfasih-fasihkan bahasanya. سوي لسانك كذا شوف ها؟ يا كمان تتخلل البقرة كيف؟ كيف؟ بدل البقر أنا سوي لسانك Iya, jadi seperti sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan seperti sapi gitu. Ya, sapi kalau makan dia anu gitu. Ya, lisannya itu gini-gini itu. Jadi Eh, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang terlalu memaksakan diri dalam memfasihkan ungkapan-ungkapan dan bahasanya, dia memaksakan diri harus fasih, harus terlihat uh, perfect gitu, sempurna, ya, yang menyebabkan dia terlalu memaksakan diri. Akhirnya tidak tercapai tujuan utamanya adalah menyampaikan ilmu. Tapi yang dimaksud di sini dia ingin menampilkan dirinya bahwa dia adalah seorang orator, seorang yang memiliki retorika yang kuat. Ada نوع من التنطع أيضا. Maka ini termasuk di antara bentuk berlebih-lebihan. وفي باب ما جاء في كثرة الكلام من كتاب الكبائر dan demikian pula disebutkan di dalam bab uh, dalam kitab kabar nafsu Muhammad dalam kitab al-kabair yang sama juga disebutkan dalam bab orang yang terlalu banyak berbicara itu juga termasuk di antara dosa besar. ذكر الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وكذلك الألباني في الصحيحة di mana beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Albani mensahihkan menghasankan hadis ini dalam kitabnya As-Sahihah عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي wa aqrabikum minni majlisan القيامة qiyamah ahsanukum akhlaqa. Di mana diriwayatkan hadis tersebut dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majelisku darinya pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya di antara kalian. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون كثيري الكلام تكلفا لا لحاجة ونفع المتشدقون المظهرون للفصاحة والبلاغة المتفيهقون المتسعون في الكلام بما لا يجوز لهم ولا حاجة لهم فيه مأخوذ من فهق إذا فتح فمه Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dan sesungguhnya di antara orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dariku adalah at terun orang yang banyak ngomong orang yang banyak bicara yang dimaksud di sini adalah orang yang banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada keperluannya dia berbicara. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Yaitu orang sudah kita sebutkan tadi tentang sifat mereka. Orang yang terlalu memaksakan diri untuk memfasih-fasihkan bahasanya. Dan yang ketiga, al-mutafayhiqun. Yaitu orang yang memperluas pembahasannya dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada keperluannya. Yang kata al-mutafahikun dari fahaqa. Yang dimaksud fahaqa adalah orang yang membuka mulutnya lebar-lebar. Tarahu yatakallam ka'annahu yuridu an ya'kulaka wa yamdhaghak, la an yu'allimaka wa yanfa'ak. Maka engkau melihat dia ketika dia berbicara seakan-akan dia ingin menelan kamu. Dia ingin memakan kamu. Bukan tujuan dia untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Al-alim wa talibul ilmin nasih yusahilul ilma linnas lafzan wa ma'na. Maka seorang penuntut ilmu dan seorang alim yang tujuan dia adalah menasihati, maka dia berupaya untuk memudahkan ilmu itu yang dia sampaikan kepada manusia baik secara lafaznya demikian pula secara makna bil kalamil wadih Al-mukhtasar al-qalil. Dengan ucapan yang jelas, yang ringkas dan sedikit. Hatta ya'budullaha ta'ala ala basira. Sehingga mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan kejelasan. Intahal waktu. Nah. طيب وبما bi انتهى al-fawaid wa الفوائد والتعليقات Dan karena telah selesai waktu maka kita mencukupkan faidah-faidah ini dan penjelasan-penjelasannya. Wa mau'idi ana ma'akum insyaallah ghadan al-'ashira wan nisf. Dan waktu kita untuk kembali melanjutkan pembahasan ini insyaallah taala besok pada jam setengah sebelas. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kami dan kalian untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridainya. Walhamdulillah wa sallallahu wasallam ala abdi wa rasulih Muhammad.